Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita bacakan ya beberapa kewajiban yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal risalah ini yaitu berilmu, kemudian beramal dan berdakwah. Kita lanjutkan pada kewajiban yang keempat yaitu bersabar. Beliau katakan Ar-Rabi'atu yang keempat As-sabru alal Yaitu bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang yang menegakkan agama Islam ya menjalankan ajaran agama Islam ini apalagi mereka juga mengajak manusia kepada Islam maka sesungguhnya dia telah mengemban suatu perkara yang sangat agung, suatu perkara yang sangat mulia, suatu amanah yang sangat utama. Ya, dan dia telah ya menunaikan suatu kewajiban yang sangat besar yang itu merupakan ya tugas yang diemban oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam mendakwahkan agama Islam ini kepada umat manusia. Dan seorang yang berdakwah maka dia bermaksud ya untuk memalingkan manusia ya dari hal-hal yang mencelakakan mereka baik itu berupa syahwat, keinginan hawa nafsu yang terlarang ataupun penyimpangan-penyimpangan pemikiran dan keyakinan ya dan juga kesesatan-kesesatan yang mungkin hal itu sudah menjadi ya kebiasaan banyak di antara manusia. Mereka tenggelam dalam hal-hal yang menyimpang dari agama dan mereka memiliki pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Maka ketika itulah seorang yang berdakwah ya dia akan mengalami tekanan, dia akan mengalami gangguan dan juga mungkin berbagai macam bentuk ya upaya-upaya yang menghalangi dakwahnya atau menghambat dakwahnya, maka di saat itulah seorang yang berdakwah yang menjalankan agama Islam ini dan berusaha untuk menyebarkannya, maka disitulah letaknya kesabaran itu diuji. Bagaimana seorang ketika mengaku sebagai orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kemudian mereka tidak diuji walaqad fatanna alladhina min qablihim falayalamannallahu ya'lamannallahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin sungguh ya Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka ya agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapakah ya orang-orang yang jujur imannya dan siapakah orang-orang yang dusta. Maka ujian dalam berbagai macam bentuknya ini adalah menuntut sabar pada diri kita. Makanya sebagian ulama mengatakan as-sabru minad-din bimanzilati ra'si minal jasad. Bahwasanya sabar di dalam agama Islam seperti kepala di dalam tubuh apabila e, kepala itu telah hilang maka tidak ada lagi nyawa yang ada pada badan maka demikianlah tidak ada agama tidak ada keimanan dan ketaatan kecuali pada diri orang-orang yang bersabar oleh sebab itu para ulama mengatakan sabar itu ada tiga macam ada sabar dalam ketaatan sabar dalam menjauhi maksiat dan sabar ketika menghadapi musibah-musibah seorang yang berdakwah maka dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia juga harus menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dia harus menjauhi maksiat. Dan seorang yang berdakwah pasti menghadapi tekanan dan hambatan dan berbagai macam bentuk musibah dan gangguan yang hal itu pun menuntut dirinya untuk bersabar di dalam mendakwahkan agama Islam sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW ti ala nasi zamanun ya al-mutamassiku bidinihi al-jamri. Akan datang suatu masa kepada manusia ketika itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Maka kata Rasulullah tuba ya lil Beruntunglah orang-orang yang asing ya alladzina yuslihuna ma nas. Orang-orang yang berusaha memperbaiki apa-apa yang telah dirusak oleh umat manusia dari ajaran-ajaran Islam, dari ajaran-ajaran kebaikan yang itu mengalami penyimpangan ya dari jalan yang lurus, maka beruntunglah ya orang-orang yang terasing yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid, yang membela akidah Islam, yang mengamalkan sunnah ya, Rasulullah SAW dan memerintahkan yang ma'ruf serta melarang dari yang mungkar mereka itulah yang akan selamat ya, dari berbagai macam bentuk keburukan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar. Karena sesungguhnya kesabaran itu akan mendatangkan pahala yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itulah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.